nam di antaranya adalah orang yang mati nam syahid mati di dalam medan peperangan dan orang yang ribat melakukan naam ribat naam di saat terjadinya ataupun ribat penjagaan di suatu batas ya di suatu perbatasan naam maka naam ini merupakan orang yang dikecualikan adapun pada pertemuan yang lalu kita membaca hadis tentang ya yang dikecualikan dari naam tidak mendapatkan fitnah kubur yaitu berupa pertanyaan dari Naam ini dua malaikat Naam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ribatu yaumin wa lailatin khairan min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jar alaihi amaluhu alladzi kana ya'lamu ya'maluhu wa ajra alaihi rizquhu na'am wa amina al-fattan Dayib seorang yang melakukan penjagaan na'am pada na'am siang hari ataupun di malam hari itu lebih baik daripada puasa sebulan penuh dan sholat malam sebulan penuh. Nah, adapun pertemuan yang lalu kita artikan puasa Ramadan lah, tapi puasa umum, puasa sebulan penuh, nah atau puasa sebulan penuh ya dan kiamuhu dan enam salat malam sebulan penuh. Wa in mata jika dia mati enam akan mengalir padanya enam pahala amalannya yang dahulu dia beramal dan dia akan mengalir padanya rezeki. Naam dan akan diberikan keamanan dari fitnah yaitu fitnah kubri. Naam. Baik. Kemudian kita lanjutkan ucapan Asy-Syarih taala Azabul qabri awin na'imuhu aw aw na'imuhu azab kubur atau nikmat kubur. Nam dan ini warid di dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Akan disebutkan oleh Naam Asyari rahimahullah dalil Nam bahwasanya di dalam kubur terdapat Nam nikmat dan terdapat adab Nam di dalamnya. Qala azabul qabri au na'imuhu haqqun thabitun bi zahiril Qur'ani wa sarihu sunnati wa ijma'u ahli sunnah. Azab kubur atau nikmat kubur merupakan perkara yang hak, perkara yang benar tertetapkan di dalam zahir Quran dan telah di naam jelaskan di dalam as-sunnah dan juga terdapat ijma ahli sunnah. Tidak ada ikhtilaf. Tidak ada perselisihan di kalangan ahlu sunnah. Di kalangan ulama ataupun para sahabat. Berkaitan dengan eh, adanya adab kubur dan nikmat al-qabri. Baik, dan ini permasalahannya Naam sudah ijma. Baik. Barakallahu fikum. قال الله تعالى في سورة Al-Waqi'ah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Waqi'ah falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun ila qawlihi fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im Allah Subhanahu wa taala berfirman Jika tak kala enam nyawa itu telah sampai di kerongkongan enam mengapa engkau tidak menolaknya enam tak kala nyawa sudah sampai di kerongkongan wa antum hina idin tandurun dan kalian ketika itu menyaksikan mengetahui Naam. Sampai firman Allah Ta'ala, Adapun jika orang yang mati tersebut termasuk minal mukarrabin, orang-orang al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, Naam yaitu melakukan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Yang dimaksud al Mukarrabin adalah orang-orang yang nah melakukan ketakwaan kepada Allah dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Farahu wa raihanu wa jannatu na'im. Maka ketentraman dan rizki Nam dan surga wa jannatu na'im yang penuh kenikmatan. Nam. Asyahid di sini farahu wa raihan. Maka dia yaitu tak kalah di dalam alam barzah, di dalam kuburnya, naam maka dia akan mendapatkan ketenteraman. Naam, waraihan dan rezeki dan surga yang nikmat. Naam, diperlihatkan surga yang penuh dengan kenikmatan ini merupakan kenikmatan. Barakallahu fikum. Ila akhir surah sampai akhir surat ini. Naam, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu billahi min azabil qabri wa amara ummatahu bidzalik dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur dan memerintahkan kepada umatnya untuk Naam meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Naam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadis al-Barra Ibn Azib al-masyhur fi fitnah fitnatil qabri. Dan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Al Barra ibn Azib al Mashhur yang terkenal di dalam kisah tentang fitnah al qabr. Nah, kala fil mu'min berkata ya menceritakan tentang keadaan orang yang meninggal. Enam, dalam keadaan dia beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayunadi munadin minal minas samai an sadaqa abdi fa'abrisuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lau baban ilal jannah fayatihi min riha wa tibiha wa yusahu lahu fi qabrihi mudda basarih. Naam. Maka diserulah Naam penyeru dari langit. Ada seruan dari langit ya, tak kala orang yang meninggal dalam keadaan naam beriman. An sadaqa abdi telah jujur hambaku. Naam telah jujur hambaku. Wa afrisuhu minal jannah, maka bentangkanlah naam permadani, naam dari surga. Wa albisu minal jannah, dan kenakanlah pakaian dari surga. Naam, ini dalam alam barzah. Sudah mendapatkan kenikmatan, naam dibentangkan permadani ya dari surga dan pakaian dari surga. Naam, waftahu lau baban ilal jannah dan bukakan baginya yaitu orang yang meninggal dalam keadaan mukmin nah bukakan baginya pintu-pintu surga dibukakan baginya pintu surga nah melihat surga merupakan kenikmatan nah Wayatihi min riha wa tibiha maka datang kepadanya ya naam wewangian ya dari surga dan baunya yang sangat menyenangkan, menyegarkan. Naam yang itu merupakan kenikmatan. Dia sudah merasakan baunya surga, wanginya surga. Tayyib barakallahu fikum. Ini kenikmatan di antara kenikmatan naam di dalam kubur. Naam. Wa yusau lahu fi qabri mudda basarih. Naam dan akan diperluas naam kuburnya naam mudda basari sejauh mata memandang. Naam kuburnya akan diperluas. Naam sejauh mata memandang. Barakallahu fikum. Betapa luasnya. Naam ya pandangan kita. Ya tak kalah melihat sesuatu. Naam di suatu tanah lapang. Naam Naam ini akan diluaskan kuburnya bagi orang yang mendapatkan kenikmatan sejauh mata memandang. Naam. soib. Namun sebaliknya akan disebutkan di dalam hadis ini orang yang akan mendapatkan azab kubur. Soib. Wa qala fil kafir maka naam berkata naam Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang kafir naam fayunadi munadin minas sama' maka didengarlah seruan dari langit ya tak kala orang yang mati itu dalam keadaan kafir an kadaba abdi bahwasanya hambaku ini dusta naam tentang naam keimanannya naam wa afrisu minan nar maka naam bentangkanlah Naam permadani dari surga, dari neraka. Naam. Bentangkanlah permadani dari neraka. Naam. Waftahu lahu baban minan nar dan bukakan baginya pintu dari neraka. Naam. Kesusahan, kengerian. Naam. Keadaan yang tidak mengenakkan. Naam dilihat oleh ya penduduk ataupun orang yang mendapatkan azab kubur di dalam neraka. 6. Akan melihat keadaan ya kengerian di dalam neraka. Wa ya'tihi min harriha wa samumiha dan di, akan datang kepadanya ras, panas dari neraka tersebut dan bau busuk dari enam panas dari neraka tersebut dan bau busuk dari neraka tersebut. Dia akan mendapatkannya dan akan naam mencium naam bau busuk yang ada di dalam neraka. Naam. Ini azab ya, azab kubur. Naam, orang yang mendapatkan azab kubur iya dan bila kita berlindung kepada Allah. Naam, dari mendapatkan hal seperti ini, maka kita ta'awud. Naam, kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, naam agar dijauhkan dari azab kubur, naam dan diberikan kenikmatan-kenikmatan kubur. Kemudian kelanjutan dari hadis ini wa yudayyaqu alaihi qabruhu dan akan disempitkan kuburnya. Akan disempitkan kuburnya hatta taktalifa atla'uhu sampai naam tulang belulangnya menjadi pecah. Dikarenakan sempitnya kubur tersebut. Nah, iya dan billah, ini azab dalam kubur. Nam akan disempitkan kuburnya sehingga tulang belulangnya menjadi pecah. Nah, Al hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan juga disahihkan oleh Al-Allamah Albani rahimahullahu taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Imam Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahihul Jami. Kemudian kelanjutan Asy-Syarih rahimahullah wa qad ittafaqat salafu wa ahlu sunnah ala isbati azabil qabri wa na'imihi ذكره ابن القيم في كتاب الروح wa ankara al-malahidatu azab al-qabri muta'allilina bi annana law nabatna law nabashna al-qabra la wajadnahu kama huwa Naam. Taib. Dan as-salaf dan ahlu sunnah telah bersepakat. Naam. Atas tertetapkannya adab kubur dan kenikmatan di dalam kubur. Dan juga telah disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Ar-Ruh. Nam Dan yang mengingkari tentang adab kubur. nam Dan juga nikmat kubur adalah al-malahidah. Yaitu orang-orang ateis yang tidak percaya dengan Tuhan. Nam Tidak percaya dengan ya rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala orang-orang kafir pun ya Nam, mereka percaya dengan rububiyahnya Allah. Nah, orang-orang kafir Quraisy dulu mereka percaya dengan rububiyahnya nam Allah Subhanahu wa taala. Allah Lazat yang Maha menciptakan, Allah Lazat yang Maha mengatur. Nah, mereka percaya dengan tauhid rububiyah saja. Nam, namun ini ateis lebih parah lagi. Mereka tidak percaya bahwasanya naam tentang rububiyahnya Allah. Naam, bahwasanya tidak ada yang menciptakan ya adanya dengan adanya sendiri. Naam. Ini orang-orang ateis tidak percaya dengan naam dengan Tuhan. Naam, lebih-lebih rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ansarul malahidah dan orang-orang ateis mengingkari tentang azab kubur. Muta'allilin mereka beralasan. Nam bahwasanya seandainya ya mereka mainnya akal. Nam mereka mainnya akal di dalam naam akidah mempercayai suatu perkara yang gaib mereka menggunakan akal. Nam dan sudah disebutkan di awal pembahasan Naam. Akidah ini bahwasanya akal tidak naam bermain di dalam naam memahami perkara-perkara yang gaib. Naam. anna law nabasna kata al-malahidah orang-orang ateis bahwasanya kami seandainya nabasna kita memungkar kubur tersebut, memungkar suatu kuburan. naam la wajadnahu maka kita akan mendapatkan kama huwa sebagaimana keadaannya. Nah, ya, tidak ada disempitkan kuburnya, tidak ada diluaskan kuburnya. Nah, ya, tak kalah dikubur, masuk ditutup, dibuka ya seperti itu keadaannya. Ini orang al-malahidah, orang-orang ateis. Nah, mengingkari tentang adab kubur. Wa naruddu alaihim bi amrain, maka kita memantah mereka dengan dua perkara, dua hal. Yang pertama dilalatul kitab wa sunnah wa ijma'us salaf ala dzalik. Nam, Kita bantah kepada mereka dengan dua hal. Yang pertama dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tadi yang telah kita sebutkan tentang azab kubur wa ijma'u salaf ala dzalik dan ijma' as-salaf na'am atas perkara tersebut yang kedua anna ahwal al-akhirati la tuqasu bi ahwalid dunya bahwa keadaan akhirat maka tidak boleh dikiaskan dengan keadaan-keadaan ya di dunia. Naam. Falaisal azabu awin na'imu fil qabri kal mahsusi Bukanlah azab ataupun kenikmatan yang berada di dalam kubur ya seperti apa yang dirasakan di dunia. Nah, Tayyib ini ya berbeda keadaannya tak kala naam yang dirasakan di dunia dan tak kalah yang dirasakan di ya, alam barzah berbeda keadaannya. Nah, ini bantahan bagi mereka orang-orang ateis yang tidak percaya dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hal azabul qabri ucapan beliau Asy'ari rahimahullah, hal azabul qabri awi na'imu 'ala ruhi aw 'ala badan Apakah azab kubur atau kenikmatan kubur? Naam, dirasakan oleh ruh au ala badan atau pada badan saja? Naam. Ini pembahasannya. Kala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah madhabu salafu madhabu salafil ummati wa a'immatiha أن العذاب أو النعيم يحصل للروح الميت وبدنه نعم وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب نعم مذهب سلف الأمة dan imam-imam salaf Nah, umat ini bahwasanya adab ataupun kenikmatan naam akan didapatkan naam bagi roh sang mayat dan badan sang mayat tersebut akan dirasakan oleh keduanya. Naam. Wa anna roh dan sungguhnya roh juga akan mendapatkan kenikmatan ataupun adab walaupun berpisah dengan badan. Sebagaimana yang kita telah sebutkan naam pada kajian ya pembahasan di awal naam pembahasan fitnatul qabri. Naam. Di, maka menggunakan lafaz secara umum alam barzah lebih am, lebih umum daripada alam kubur. Kadang ada seorang yang mati mereka dalam keadaan apa? terbakar sehingga ya tidak ada enam sudah habis semua badannya atau yang dimakan hewan buas enam maka apakah ini selamat maka mereka tetap akan mendapatkan fitnah ya fitnatul barzah enam wa adabul barzah wa ni'matul barzah enam baik Wa annaha tattasilu bil badani ahyanan. Kadang naam ruh itu naam juga naam bersama dengan badan. Naam kembali ke badan. Kadang-kadang. Naam ahyanan. Ya, kadang dalam keadaan utuh badan tersebut. Fayahsulu lahu ma'ahan na'imu awil adab. Maka akan didapatkan bagi badan dan ruh tersebut kenikmatan dan adab. Naam. Sehingga perlu tafsil. Naam. Ya, Bukan jadi, ya, jadi bisa nikmat tersebut adab kubur atau nikmat kubur bisa didapatkan ruh dan badan atau pada ruh. 6. Ini 6 madhab salaful ummah wa a'immatiha sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun pada pembahasan yang berikutnya kita akan membahas tentang ditiupnya sang sakala naam oleh malaikat Israfil. Naam, insyaallah kita naam sambung pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadal qadar subhanak bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih, tafadzalu barakallahu fikum.